Jadi dongo sering keliru. Wong dongo kok jauh rezeki tanpa nopo? Rekoso. Ya ini ku mau nopo? LP Ku apa deh, akhirnya donga niku nopo? apa? Mulane masuk gitu ngene riwayat-riwayat. Wong alim ora usah ndonga. Pokoke nek is mulang ora usah ndonga. Biasa ndonga sak kadare. Kanjeng Nabi itu pernah keluar rumah. Ini di mukadimah kitab Majmu' dan di mukadimah kitab Ihya Fadhailul Ilmi. Kanjeng Nabi rawuh teng masjid, ada satu kelompok sahabat sing doa bersama. Boten bersama bersama kancane wong akeh. Saiki doa bersama marah ya lintas agama ya monggo. keliru bahasa meneh. <laughs> Ndonga bareng-bareng kancane padha islame. Waduh. <laughs> Lah saiki doa bersama maknane antar apa? Agama. Wah, lha iku bahasa yang datang kemudian. Padahal maksudnya di doa bersama itu ya wek Mustafa dengan ngombe ayo nah, kelompok miskin ayo ndonga bareng-bareng. <laughs> Biasanya padha melarate disebatani. Padahal malaikat itu pengalaman. Podo melarat itu dianggap orang yang sudah betah dengan kemiskinan. <laughs> Sehingga malaikat rata rusuh nyembatani mereka dianggap familiar dengan apa? Kemiskinan. Melarat, melarat, melarat anyar unang dungo, Wiku jek panik, wiku mandi. <laughs> nah melarat wis suwi ra mereka sebatan apa? Panik nggih. Padahal syarat dungo sing mandi sing panik. Amma yujibul atau dadi sing panik sing isek napa? Panik. Lah wong larat saiki terlatih kabeh. Dadi wis gak panik. jadi <laughs> dadi eling-eling. Walhasil Nabi komentar itu lucu dawe. Dan ini hadis sahih. Mereka itu berdoa. Kalau Allah menghendaki ya dikasih, kalau tidak ya tidak. Jadi nasibnya 50-50. Kalau Allah insya'a ajabahum wa illa fala. Wa insya'a raddahum. Kalau Allah ingin ya dikasih, kalau tidak ya tidak. Terus ada sekelompok sahabat yang ngajar halal haram. Ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak. Allah memerintahkan umat Islam itu begini-begini yang dilarang terus Nabi ikut kalau ini mengajarkan hukumnya Allah pasti benar dan pasti diganjar pangeran jadi rano syarat di tombora mesti diganjar pangeran terus kata Nabi akhirnya Nabi ikut kelompok ini wa innama bu istu mu'aliman saya ini diutus Allah supaya mengajar Makanya ini cerita saya, ini bukan sombong, ini tahadus bin Imat. Saya umroh 2009 itu banyak santri yang ngaji saya di kawasan Ka'bah ya dulu santri saya di Rembang ngaji Bukhari saya diajak jam setengah tiga malam sama masih ingat Gus jenengan wong alim mbok dungane multazam kula tak sing ngamini aku nak donga ora pati mandi ngaji mandi Gimana ya Gus ngaji akhirnya saya pernah ngaji Bukhari itu setengah tiga di ya di kawasan Ka'bah tentu gak tepat Ka'bah ngerame teng masjid haram sing tingkat lho sing awar TKI sing buron-buron wae delik ning dhuwur lah iku ya rada buron-buron delik, njuk donga ben selamat ora ngaji mandi. Ya awak rong buron-buron ning dhuwur. Kenapa saya mengatakan mulang mesti api? Karena zaman Nabi Ibrahim Sugeng ndongakno pengganti beliau adalah Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Allah setelah saya ini nanti harus ada Rasul yang dari keturunan saya Rasul itu siapa? Yatslu Alihim ayatika yang membacakan ayat-ayat engkau Wayu alimuhum dan mengajarkan mereka jadi sifat permanennya Rasulullah itu mengajar Itu sifat permanen yang disebut Nabi Ibrahim diabadikan Quran Sekarang banyak kiai niru Rasulullah istighosanto Lha aku ora roh dalile. Yo ya, nabi udah tahu ngono ae, ora ora ora dadi model yo tau, Sing permanen sifate iku mulang eling-eling. Lho iku disebut Quran kok kowe iki kalau sawangane ora wani, temen. Biasa mawon. Paham ge, Sifat permanene Rasulullah niku rasulai yaslu alaihim ayatika sing per, membaca membaca alaihim alaihim itu ada objeknya jadi tidak wiridan sendiri di kamar, tapi ada obyeknya. ada yang diajar. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum. Hum itu obyek. ada yang diajari. Nah ini kalau ngaji jalalan, dia ngaji mawon. Pak Doni mau coba tasbih, nggak mau coba tasbih mawon. Lah piye malaikat oleh nolak? Wani malaikat nolak mau coba tasbih, ben kualat. Tapi. Enggak gale konco kulo zaman sekolah teng madrasah ditakoki hukume apa ya, dijawab la ilahi illallah. Nak guruku no kafir. dia pose gitu Yo kok ana murid goblok sing pinter. Dadi dekne alfiah yo ya Yoraiso iso, takrib yo ya Tiap ono soal dijawab la ilaha illallah. Nganti guruku no kafir. <laughs> Gurune stres yang mikir ya dicel loh. Alasan pun nulis lagi ilaha illallah? Nah, yang anggere nyala nyalano kafir kok terus paham alasan. yang anggere nyala nyalano gimana napa? Lah nek kafir kubro, kafir akbar nak nyalano lah ilah Faham ya, terus kelompok itu macam-macam. Faham ya, terus sampean jangan terlalu terprovokasi oleh istilah yang datang kemudian. Ada istilah Bani Israel di Quran itu khitab untuk turunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim yang berdomisili di Mekah Medina karena Quran turun di Mekah Medina dan Rasulullah belum pernah hidup di Palestina walau awal zaman ada negara yang disebut Israel ini tidak ada kaitannya dengan Yabani Israel kecuali orang Israel yang sekarang naisen yang memang turunan Yakub. Berarti Bani Israel itu bisa orang Indonesia, orang Jerman, orang Amerika, siapa saja yang secara genetik turunannya Napa min awaladi sinten? Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah niku sing dimaksud tiang-tiang saya sangka dawuh napa niku sing tengene juz juz 16 napa surat surat Maryam nggih. Niku lho. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna manu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Israel teng mriki buatan kok Israel Zionis tapi Israel Yakub bin Ishak Biroi. Lah niku tiang-tiang pilihan yang jelas disebut Oh itu orang-orang baik idza tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadau wa bukiya. Niku orang-orang sing ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastafaina. Bulat ra. Ora bulat, ilmu kula ora bulat mergo Qur'ane ono sing bulut ilmune sampean maca ning koran buku mana Quran koran? iku sing musibah maca ning buku sing aran rajelas, jelas Gus kiai yora tapi ana tulisane KH aku yora ora roh muker artinya kan kiai kan ra mesti ngalim tuh tapi aku ya bawa hormati wong soleh tapi nak terus fatwa ngoten kan ngeri tuh masuk fatwa dalilnya liberal bahwa agama sama di depan Tuhan innalladzina amanu waladina tuh wan nasoro. Waduh ngeri tenan. Saya pernah ketemu sama penggemar penulis itu dan tanya saya, Pak Bahak, sampean kan orang hafal Quran, kenapa ndak tahu ayat itu? Orang kurang ajar. Ya. Woi malah sih nulis ora apal ayat liane woi woi semuanya goblok musibah dan harus payah dan tenan. Dene itu janggal sama saya. Kenapa orang sehafal saya kok tidak tahu ayat itu bahwa di Quran pernah ada tiga agama disejajarkan? Yo boy, bento kok nganti ngono. Terus tak terang no di akhir Baqarah itu ada ayat fa'in amanu bimis lima amantum bi. Kalau mereka iman sama seperti imannya umat Islam. Tapi ngoten niku nggih biasa ya. Musibah ngoten niku sing kula alami gue biasa. Kula nanti tangleti yang ngeten, nganti saya jek eling ya. uang nek tau mondok iku pancen bahaya tenan. Kula nanti tangleti yang ngeten. Wah aneh tenan takokane. Yo wong seneng kula tapi wong awam musibah tenan kula jek eling. Mungkin kalau jangan Agus Wargo eling terus pertanyaan ini eling terus. Mereka lu, lucu tenan pertanyaan. Gus tangklet nah. Musotek lho, tahu ngaku nabi Musotek yang terkenal sih tahu ngaku napa? Nabi. nu mondoke itu putih, Gus. Kok pinter Deh, waktu itu ndekne nemu janggal tapi kok pinter? Kiai wes top Gus, nanggu mau mondok nanti jadi nabi. <laughs> Dia itu ngira kalau mondok alim atau lama sukses itu jadi kiai. Kalau di atasnya itu jadi apa? Nabi. Jadi pikirane nih wong aku nabi berarti mondoke apa suwi banget sandure mondok sing dadi napa kiai <laughs> waduh bukan musibah tenan aku jawabku malah bingung <laughs> piye mau takokan akhirnya tak jawab lo malan atau mondok itu orang ngalah ngaku jadi nabi dia kaget lo kok sakit nak tahu modok iku ngerti nak Nabi Muhammad iku nabi terakhir jadi ra bakal jadi nabi jadi peluangnya mau jadi kiai tapi nak ra tahu mondok nganggep jadi peluang jadi nabi barang <laughs> wah jenis beda jenis jadi uang nak ra krungu blas malah ya repot kan wah musibah tenan pancen musibah ya tunggale niku nggih kula seling ceritanya Gus Dur ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur Gus kiai yang salah kan ya banyak ya kiai ya macam-macam tomus sing pacaran ya akeh sing rontok keliru ya akeh doyan duit macam-macam ya akeh padahal kiai itu orang baik orang suci kenapa mereka bisa dosa juga jadi Gus Dur jawab mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat kalau kamu nggak boleh karena nggak tahu caranya tobat <laughs> sing takok kaget loh kok gitu Gus lah yang bisa melanggar hukum tuh yang ahli hukum jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. <laughs> Kalau tak eleng-eleng zamannya podo, kalau sering di konco nakal. Oh, Senangnya cuma angkeran perapatan, lo itu ayu. Ala ah, gus diwudoni hilang, jadi <laughs> siap. <laughs> Dene nganti nganti saiki wis tuwa, yuk cek fase alasannya gue setipe deh ah, Ala gus diwudoni apa? Hilang. Jadi dia ngerti, nak dosa delok ringan, dia ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata yang kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. <laughs> Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sodakohi, hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. <laughs> ya repot juga itu kan.